وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار إخوة الإسلام الأحباء rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya di antara misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya sebuah hadis yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ma bu'istu makarim al akhlaq Sesungguhnya aku diutus itu dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam lafaz yang lainnya utami masalihal akhlak untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Maka ikhwata liman rahiman wa rahimakumullah Permasalahan akhlakul karimah itu bukanlah permasalahan yang sepele. Tapi permasalahan yang sedemikian pentingnya dan merupakan salah satu misi diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maksud dan tujuan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam <clears throat> dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Tentunya tentunya tersirat di sana akhlak yang mulia, adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni atau tauhid Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة dan tidaklah mereka di, diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan keikhlasan, memurnikan ketauhidan satu-satunya yang dituju, satu-satunya yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Hunafa eh, sambil atau dalam keadaan berpaling dari kesyirikan. Apakah syirik besar, apakah syirik kecil? berusaha untuk dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Wa yuqimus shalah menegakkan salat, wa yu'tuz zakah menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah dan itulah agama yang lurus. Inilah akhlak yang paling pertama dan yang paling utama. Kemudian tidak pula barakallahu fikum di sana ada akhlak yang harus juga tidak boleh kita abaikan. Yang mana para ulama menjelaskan akhlak-akhlak yang mulia terangkum dalam tiga perkara. Kaful adha, bazlul nada, wa talaqatul wajah. yang pertama adalah kaful adha, <clears throat> menahan diri untuk tidak menzalimi dan menyakiti orang lain. Menzal menahan dirinya untuk tidak menyakiti dan menzalimi orang lain. Kemudian yang kedua bazlun nada. Berusaha mencurahkan kemampuan. Mencurahkan segala kesungguhan dan kemampuannya di dalam mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Kemanfaatan untuk kaum muslimin. <clears throat> Kemudian yang ketiga wa talaqatul wajah. Yakni menampakkan wajah yang berseri-seri. Ikhwata liman azan Allah yakum. Ini diantara pokok-pokok al-akhlaqul kirimah, akhlak yang mulia terangkum dalam tiga perkara. Maka barang siapa yang memiliki akhlakul karimah semacam tadi dan berusaha dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka sungguh dia telah melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian ikhwan Allah ya yakum. <clears throat> Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menyebutkan dalam banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Tentunya dalam rangka mendorong diri-diri kita, memotivasi diri-diri kita agar berusaha kita mengaplikasikan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Akhlak yang mulia. Ini merupakan sebab yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Sebab yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surga akhlak yang mulia. Suila Nabi alaihi salatu wasallam an ma aktsaru ma yudkhilul nasal jannah. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya apa yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surga? Iya. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga Jawab Rasulullah SAW, takwa Allah husnul khuluq. Takwa Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah <clears throat> dan ini adalah bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala at-tauhid menunaikan keikhlasan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah husnul khuluq. Tatkala dia bermuamalah dengan sesama hamba-hamba Allah, dia berusaha menunaikan dengan sebaik-baiknya hukukul ibad, hak-hak para hamba. Ini yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Tidak dilihat dari banyaknya ibadahnya. Tidak dilihat dari banyaknya muridnya. Tidak dilihat dari banyaknya sedekahnya. Tidak dilihat dari cerdasnya, banyaknya hafalannya. Tapi dilihat oleh Rasulullah SAW ini adalah dengan takwa dan husnul khuluq. Maka ikhwata liman azinallahu yakum. <clears throat> Tentunya hal ini menyebabkan diri-diri kita bersemangat. Setelah kita belajar tauhid, belajar sunnah, belajar tauhid, belajar sunnah, Hendaknya kita juga bersemangat di sisi lain untuk mempelajari atau mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia. Untuk berubah, berusaha melatih jiwa-jiwa kita. Melatih diri-diri kita. Bertutur kata yang bagus. Berucap yang bagus. Bersikap yang bagus. Berbuat yang baik. Mau semaksimal mungkin berusaha untuk tidak menimbulkan kezaliman, memunculkan kezaliman kepada orang lain. Sekalipun ada adalah orang-orang kafir sekalipun. Kalau memang tidak pantas untuk dizalimi, eh, maka kita tidak boleh menzalimi mereka. Maka ikhwata liman azan Allah wa Permasalahan akhlak dan adab menjadi prioritas setelah at-tauhid ya setelah men, berusaha memurnikan manhaj kita karena barakallahu fikum keutamanya sedemikian besar bahkan saking cintanya Rasulullah alaihi salatu wasallam <clears throat> mengkabarkan bahwasanya orang-orang yang bagus akhlaknya yang paling bagus akhlaknya itulah yang akan didekatkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam di surga. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu <clears throat> kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum wa aqrabakum manzilat majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqah." <clears throat> Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling didekatkan dengan diriku najisnya di surga adalah orang-orang yang bagus akhlaknya orang-orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya itu yang paling didekatkan didekatkan dengan Nabi alaihi salatu wasallam <clears throat> yang paling dicintai dan kita tahu yang namanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau di surga. Kedudukan beliau seperti apa? Di surga firdaus A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Fasubhanallah, maka ternyata orang-orang yang berakhlakul karimah dia akan didekatkan kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW jamin <clears throat> dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya. Wa ana za'imun bi baitin fi al jannah liman hasuna khuluquh. Dan saya jamin untuk dibangunkan sebuah rumah jannah surga yang paling tinggi. Bukan sembarang surga. Bukan sembarang surga. Tapi surga adalah jannah, surga yang paling tinggi. Saya jamin. Kata Rasulullah SAW, untuk dibangunkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi, liman hasmal kulukuh. bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Betapa rindunya kita dengan surga. Semua kita cinta dan rindu untuk masuk surga. Ya. Dan tentunya kita juga menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga yang paling tingginya maka sabab untuk meraih itu semuanya adalah dengan berusaha memperbaiki akhlak. Diri diri kita banyak kekurangan. Diri diri kita banyak kelemahan. Banyak kekeliruan. Ya. Maka betapa butuhnya kita untuk senantiasa introspeksi. <clears throat> Bermuhasabah. Memperbaiki adab-adab kita dan akhlak kita. Karena ini adalah sebab yang seorang akan bisa dijamin dibangunkan sebuah rumah di a'lal jannah di surga yang paling tinggi. <clears throat> Dan semuanya itu bermuara kepada tolabul ilm, menuntut ilmu agama. Karena seorang tidak akan bisa berakhlak dan beradab dengan sebaik-baiknya kecuali harus dilandasi dengan ilmu. <clears throat> Sebagian orang menyangka kalau yang namanya akhlak dan adab itu tidak boleh menyalah-nyalahkan orang. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang. Menyebutkan kesalahan-kesalahannya orang. Yang kayak gitu itu akan menyebabkan hati menjadi keras. Ya, subhanallah. Ketika mengkritisi suatu pemikiran, mengkritisi suatu kelompok, dikatakan ini adalah akan menyebabkan kerasnya hati dan akan menyebabkan jeleknya akhlak. Tatkala memperingatkan dari penyimpangan kelompok sesuatu kelompok, ya, atau penyimpangan seorang tokoh, <clears throat> atau kesalahan seseorang yang membahayakan, sebagian orang karena tanpa ilmu, semangat belajar akhlak tapi tanpa ilmu, akhirnya dia mengatakan, ini akan menyebabkan perpecahan. Akan menyebabkan perpecahan di tengah umat. Ini sebab perpecahan. Ini sebab kerasnya hati. Tak kalau mengkritisi suatu kelompok atau mengkritisi seorang tokoh. <clears throat> mengkritisi orang-orang yang menyeru kepada kebidahan. Ya, dikatakan ini akan menyebabkan keras hati. Subhanallah. Sementara kita pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam <clears throat> beliau pernah mengkritisi suatu firqah khawarij dengan kritikan yang sangat keras dan sangat tegas. Ya. Sebagaimana Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah meriwayatkan dalam Asy-Syari'ah tatkala melihat ya, atau orang-orang khawarij kelompok bid'ah yang mengangkat senjata memberontak kepada pemerintah kaum muslimin langsung digelari oleh Rasulullah SAW sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Apakah berarti kalau demikian Rasulullah akhlaknya jelek? Apakah berarti kalau demikian Rasulullah SAW lisannya kotor, menyebabkan perpecahan, Tatkala beliau langsung menjuluki para khawarij tersebut dengan kila bunda anjing-anjing neraka. Subhanallah hadirin. Kalau dibilang anjing saja sudah keras ya. Tapi ditambahi, diidofahkan dengan lafaz neraka. Pedus. Ya. Jadi tidaklah menutup kemungkinan yang namanya akhlak dan adab yang mulia. Bukan berarti tidak boleh kita mengkritisi satu kelompok. Mengkritisi satu pemikiran yang menyimpang. Bahkan ini merupakan bagian dari sunnah akhlaknya Rasulullah alaihi wasallam yang harus kita contoh. Ya. Rasulullah alaihi wasallam mentahdir satu pemikiran. Memperingatkan dari satu penyimpangan. Dalam keadaan penyimpangan tersebut belum ada di zaman beliau. Belum ada bid'ahnya khawarij muncul di tengah-tengah Rasulullah. Belum ada. <clears throat> Tapi sudah ditahdir sudah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Karena memang mentahdir dari bid'ah dan ahlul bid'ah ini merupakan bagian dari akhlak. Jadi bukanlah yang namanya akhlak itu cuma lembut, santun, ya. Ada masanya, ada tempatnya. Ya. Walaupun hukum asalnya tentunya bermuamalah dengan sama kaum muslimin, orang-orang awal, dengan sama ikhwah ahli sunnah, Ya. Hukum asalnya adalah lembut, santun, mutaaddib. Ya. nggak boleh kasar. nggak boleh mencaci maki. Ya. Dan yang lain sebagainya dari ada pada dan akhlak yang mulia. Tapi ada masanya. <clears throat> Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam juga mencontohkan yang demikian. Hal ini juga tatkala Rasulullah SAW membaca firman Allah Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab yang isinya diantaranya ada adalah ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang masih samar. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Hatinya ada penyakit, kesesatan, penyimpangan. Maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mustasyabih, ayat-ayat yang masih samar. Ibtigha'al fitnah karena ingin mencari fitnah dalam rangka mendukung kebid'ahannya, mendukung kesesatannya, mendukung penyimpangannya, mencari ayat-ayat yang kelihatannya cocok dengan kebid'ahan yang dia yakini. Mencari ayat-ayat yang kelihatannya pas dengan kebid'ahan yang dia amalkan. Subhanallah. Ini orang-orang yang fi zaid, dalam hatinya ada penyakit. Tatkala membaca ayat ini, <clears throat> Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu alladzina samma samma Allah fahdharuhu Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat mengikuti ayat-ayat yang mendukung mengikuti ayat-ayat yang masih sangar untuk mendukung kesesatannya, mendukung kebidahannya, mendukung partainya, mendukung kesesat eh, kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan. Ya. Faulaika alladzina samallahu. Maka itu yang Allah maksud, maka itu yang Allah namakan. Fahdharuhum, hati-hati kamu dari mereka. Jauhi mereka. Peringatkan umat dari mereka. Akan bahayanya mereka. Tahdirlah mereka. Jadi ini akhlaknya Rasulullah SAW. <clears throat> Menyikapi orang-orang yang menyimpang. Ya, sekarang kita banyak kita mendapati ayat-ayat dipakai untuk apa namanya? Melariskan partainya. Banyak. Ayat-ayat dipakai untuk membela kebid'ahannya. <clears throat> ya, dipakai untuk membela kesesatannya. Banyak tokoh-tokoh yang berdalil dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi mereka menempatkan bukan pada tempatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fahdaruhum, hati-hati dari mereka. Dan ini akhlak dan ada Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukanlah yang seperti ini merupakan penyebab perpecahan seperti yang disangkakan oleh sebagian orang. Wah ahli sunnah tukang mecah belah umat. Ustaz-ustaznya mulutnya kotor. Ustaz-ustaznya sering menjelek-jelekkan kelompok lain. Merasa dirinya paling suci. Merasa dirinya ahli surga. Lah, tidak. Justru kala kita memperingatkan seorang dari kesalahan, memperingatkan seorang dari kekeliruan, kita harapkan agar orang-orang itu bisa ngerti akan kekeliruannya dan sadar segera kembali ke jalan yang benar. Karena kalau kita nggak diingatkan, kadang kita nggak sadar kalau kita salah. Ya, Kalau kita tidak diingatkan, diingatkan kekeliruannya, kesalahannya. Kadang kita merasa benar terus. Subhanallah. Tapi kalau diingatkan, Masya Allah. Alhamdulillah saya diingatkan. Alhamdulillah tadi, tegur kesalahan saya. Sehingga seorang ahli sunnah, <clears throat> kalau diingatkan dari kesalahan-kesalahannya, dia bukannya marah, tapi justru dia bersyukur. Ya, tak tatkala diingatkan, eh ampun keliru di sini, ampun salah di sini. Yang benar begini, Masya Allah, jazakallah khairan. Saya diingatkan, saya keliru. Karena berarti dia telah diselamatkan dari kesalahan yang akan bisa mengantarkan kepada api neraka. Ya. Bukannya kemudian maraju. Diingatkan, ah, saya dijelek-jelekan. Ya. Saya di susi, saya di korek korek aib-aib saya. Kemudian dia justru berterima kasih. Alhamdulillah antum ingatkan saya. Alhamdulillah antum nasihati saya. Jazakallah khairan. <clears throat> Hal ini menunjukkan dia ikhlas dalam mengamalkan agama ini. Tak kala diperintahkan untuk kembali ke jalan yang benar, justru dia berterima kasih. Ya, dan ini adab ahli sunnah. Rahimallahu mur'an, dalla ala uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan aib-aib saya. Ya. Sehingga seorang ahli sunnah tak kala memperingatkan dari suatu yang salah, hakikatnya ini adalah adabnya Rasulullah dalam rangka menyelamatkan orang tersebut Mengingatkan orang tersebut agar tidak terus-menerus di, di dalam kesalahannya. Segera sadar kembali ke jalan yang benar. Ya, sehingga pernah Muhammad bin Bandar al-Jurjani rahimahullah <clears throat> dia pernah mengatakan kepada Ali Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad Masya Allah seorang yang akhlaknya luar biasa Imam Ahmad rahimahullah terkenal dengan kesolehan akhlaknya ya sampai-sampai Pernah dalam satu majelis 5000 orang-orang yang bermajelis kepada Al Muhammad Ahmad rahimahullah ternyata yang mencatat ilmu hadis dari Al Muhammad Ahmad rahimahullah sekitar 1500 saja. Yang 3500 cuma ingin melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Kami ingin mencontoh. Karena yang namanya belajar akhlak bukan sekedar teori. Butuh langsung lihat prakteknya. Lebih mengena. Ya. Sehingga mereka-mereka muridnya Al-Imam Ahmad mendatangi Al-Imam Ahmad belajar bagaimana melihat keseharian. Imam Ahmad sholat, Imam Ahmad bermuamalah dengan ya murid-muridnya. Imam Ahmad pergi ke sini, Imam Ahmad ke sana, ke rumahnya dan seterusnya. Dicontoh dilihat langsung belajar akhlak, belajar adab. Belum mencatat hadis, belum belajar adab dan akhlak dulu. Ya, karena Imam Imam Ahmad rahimahullah akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa. Ya, sebagaimana ini disaksikan oleh Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah faqad sahibtu ma ra'aitu mithla Ahmad saya tidak pernah melihat seorang seperti Imam Ahmad rahimahullah sahibtu sahibtu ya منذ خمسين سنة ما افتخر علينا مما كان فيه من الصلاة والعلم والفضل Aku bersahabat dengan Imam Ahmad selama 50 tahun selama 50 tahun bersahabat dengan Imam Ahmad tapi ternyata tidak pernah muncul akhlak yang tidak bagus tidak pernah merasa bangga membanggakan diri dari keilmuannya, dari sisi hafalannya, dari sisi fikihnya, keutamaan-keutamaan Imam Ahmad tidak pernah dibangga-banggakan di hadapan manusia. Gak pernah Imam Ahmad meremehkan orang, Subhanallah. Akhlaknya luar biasa. Tidak pernah membanggakan sepengetahuan Yahya bin Ma'in rahimahullah. Padahal kalau mau sombong ada modal. Ya. Kalau mau sombong dengan hafalan hadis Imam Ahmad paling jago hafal hadis di saat itu. Kalau mau membanggakan diri dengan ilmu fikihnya luar biasa. Tiada duanya. Tapi ternyata selama 50 tahun bersahabat, Al-Imam Yahya bin Ma'in tidak pernah mendapati sifat, ucapan yang terkesan sombong. Ya, karena ada sebagian orang dia mengucapkan sesuatu yang sombong, dia nggak merasa. Subhanallah, nggak merasa. Dan yang kayak gini nggak ada pada Imam Ahmad rahimahullah. Akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa. Ya. Karena sebagian orang terkadang mendapati Ya. Terkadang seorang ini ucapannya bagus, masya Allah, akhlaknya bagus, dohirnya bagus. Ternyata dia terkadang menyimpan sesuatu yang tidak bagus dari akhlak. Muncul. Tapi ini al Muhammad rahimahullah, dohirnya selama 50 tahun bukan waktu yang pendek. Ya, 50 tahun bersahabat tidak ada perkara-perkara yang tidak bagus menunjukkan adab dan akhlaknya luar biasa. Yang jadi syahid di sini, walaupun Alimah Ahmad seperti itu, tapi dalam urusan membantah orang-orang yang keliru dan salah, beliau tidak pernah diam. Ya, bukan berarti Alimah Ahmad kemudian, aduh, takut menimbulkan perpecahan, saya nggak mau menjelek-jelekkan orang itu. Ah, akan menyebabkan kerasnya hati, menyebabkan fitnah. Saya nggak mau lagi menjelek-jelekan si fulan atau menyebutkan kesalahan-kesalahannya si fulan. Sampai Al-Imam Muhammad bin Bandar Al-Jurjani, Muhammad al bin Bandar Al-Jurjani datang kepada Al-Imam Ahmad. Qad taqulu alayya an aqul fulan kada fulan kada. Wahai Imam Ahmad, terasa berat bagi saya untuk mengatakan si fulan begini, si fulan salah, si fulan keliru, si fulan menyimpang dan seterusnya. Berat bagi saya. Apa jawaban Imam Ahmad? kalau Imam Ahmad mengatakan betul? Enggak usah bilang-bilang. Sibukkan dengan belajar saja. Enggak usah bilang-bilang si keliru, si salah, si sudah ditahdir. Enggak usah sibuk-sibuk begitu. Sibuk belajar saja, menuntut ilmu saja. Apakah begitu jawaban Imam Ahmad? Seperti sebagian jawaban orang-orang yang mengaku salafi sekarang ini. Jangan sibukkan dengan fitnah. Jangan sibukkan menjelekkan yang pulang, menjelekkan si Allah. Jangan. dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keliru atau orang-orang yang salah, justru Alimah Muhammad mengatakan, "In sakattu ana wa sakatta anda, famata ya'riful jahulu as sahihah min Kalau engkau diam, tidak mau mengingkari orang yang menyimpang, dan aku juga diam, tidak mau menyebutkan kesalahannya orang yang salah, maka kapan orang yang nggak tahu itu akan memahami antara yang sahih dan yang batil, yang salah dan yang benar dari hadis? Yang di menyembah kuburan biar menyembah kuburan. Yang berbuat bid'ah terus berbuat bid'ah terus. Kenapa? Karena semuanya harus diam, tidak boleh menghindari kemungkaran. Subhanallah. Tidak begitu akhlaknya Imam Muhammad rahimahullah. Ya, Khanifidina azanallah yakum. Demikian pula belajar adab dan akhlak. <clears throat> ya, bukan berarti tidak boleh. Sebagian orang ya, ketika lagi mengajar misalkan, belajar adab dan akhlak. Ingin menjaga adab dan akhlak. Akhirnya dia tidak mau menegur kesalahan murid-muridnya. Ya, anak-anak yang keliru, anak-anak yang lagi berbuat kesalahan. Ya, mau menegur berat hati atau mau mengingatkan ini jamnya masuk ini jamnya apa namanya menghafal dan seterusnya berhati-hati ya atau anak-anak yang barakallahu sudah terlalu keterlaluan misalkan sudah diperbolehkan untuk dipukul misalkan ya kan ada tahapan-tahapan boleh memukul anak-anak terhadapnya baik dia bisa untuk memukul sebenarnya akhirnya dia nggak mau akhirnya anak-anak ini semakin menjadi-jadi ya jadi tidak mengapa sekali waktu untuk marah Bukan berarti yang namanya adab dan akhlak ini harus lemah lembut terus-menerus. Rasulullah SAW pernah dilaporkan ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni la ta'akhallafu anis salati min ajli fulan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku nggak ikut sholat berjamaah karena sebab si fulan imamnya. Sholat subuh dalam riwayat yang lain, sholat al-fajr mimma yutilu dinar karena sebab dia panjang salat subuhnya <clears throat> maka kata sang perawi ini fama raaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idin saya tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam marah dalam memberikan nasihat dengan kemarahan yang seperti menasehati orang tersebut. Marah. Pernah marah Rasulullah SAW. Sebabnya apa? Marahnya sebabnya kenapa? Ada orang yang sholat subuh, ya, dan dia orang yang masih baru, akhirnya dia merasa, wah Islam berarti berat. Wah Islam ini berarti susah. <clears throat> Kenapa? Sholatnya panjang sekali sampai lutut saya tidak mampu. Sholatnya sangat panjang. Padahal sholat subuh itu disunahkan panjang. Ya kan? Abu Barza al-Aslami rahimahullah ta'ala mengatakan fakana yaqra'u fiha bisitina ila mi'ah. Rasulullah SAW membaca dalam sholat subuh 60 sampai 100 ayat. Panjang enggak? Dalam sholat subuh 60 sampai 100 ayat. Panjang. Dan ini sunnah. Ya kan? Memperpanjang sholat subuh bagian dari sunnah. Tapi tidak setiap sunnah itu bisa kita terapkan dalam segala kondisi. Lihat-lihat orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Hendaknya kita tidak boleh melihat ada baru fikum. Misalkan ada seorang yang nggak sesuai dengan sunnah, langsung kita tegur. Jangan, lihat-lihat orang. Barakallahu fikum. Ya. seseorang itu juga harus dilihat. Ada seorang, dia tidak sesuai sunnah, masuk di masjid kita. Jangan langsung ditegur. Dilihat juga orangnya. Ya. Tunjukkan kalau Islam ini mudah. Tunjukkan kalau Islam ini indah. Tunjukkan kalau Islam ini dalam keadaan membuat simpatik di hati-hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sehingga tatkala ada seorang yang kurang tepat menempatkan sunnah. Imam tadi, sahabat tadi. Dalam riwayat yang lainnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Sampai Mu'ad dikatakan, Afatarun anta ya Mu'ad. Afatarun anta ya Mu'ad. Apakah engkau mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Apakah engkau mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Padahal yang satu orang saja yang nggak ikut sholat. Terus gimana kalau yang nggak ikut sholat banyak orang? Gak jadi ikut sholat berjamaah di situ apa? Susah. Panjang-panjang. Ya. Atau nggak mau sholat di situ kenapa? Lari dikarenakan tiap kali ke sana ditegur ini, ditegur itu, diingatkan ini, ini. Takut saya. Subhanallah. Belum siap hatinya kaum muslimin. Ya. Sehingga setiap-tiap orang ini beda porsinya. Tidak setiap orang. Langsung bisa disampaikan semua sunnah yang kita ketahui bertahap dengan proses. Ya. Dan ini yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Maka ifadali man azinallahu yakum. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam keadaan apa? Marah kepada orang-orang yang seperti itu. Tidak bisa menempatkan sunnah pada tempatnya sampai menyebabkan orang lari. Dan beliau mengatakan, Inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari dari dakwah. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari dari dakwah. Ya, itu tadi. Ingin menempatkan sunnah, semangat, bagus. Tapi ternyata kurang tepat. Ya. Dalam menempatkan pada orang-orang tertentu. Maka janganlah kita. Barakallahu fikum. Ya. Sedemikian semangat tapi kemudian tidak bisa melihat orang-orang yang hendak kita sampaikan kepadanya. Tidak setiap orang yang datang ke masjid kita langsung kita tegur. Masih pakai tasbih, biarkan pakai tasbih. Ya, masih pakai, misalkan masih musbil, biarkan. Pakai saja ada sholat, biarkan. Ya, ada sebagian orang awam datang ke masjidnya, ya, pakai saja langsung tegur, eh, lipat, lipat, lipat, lipat. Bidah, bidah, bidah, lipat, lipat, lipat. La ilaha illallah. Bukan seperti itu. Lari orang. Heh. Demikian pula masih datang begini. Ya, belum ngerti apa itu permasalahan apa? Bid'ah dan yang lainnya misalkan dia langsung sebutkan ini bid'ah. Bid'ah itu makanan apa? Bid'ah Ya. Saya pinginnya sholat, saya pinginnya yang baik, belajar yang bagus. Kok tiba-tiba langsung disalah-salahkan, dijelek jelekkan Ah, Islam begini kah? Itu proses. Ya. Dan ini namanya bagian dari adab dan akhlak. Yang seperti ini Rasulullah SAW marah kepada orang-orang seperti itu. Ya, maka barang siapa <clears throat> yang menginginkan untuk belajar akhlak dan adab yang mulia, maka menuntut ilmu lah agar bisa paham bagaimana akhlak dan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan akhlak dan adab yang bagus akan bisa meraih sebuah rumah di surga yang paling tinggi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ana za'in di baitin fa'ala jannah liman hasana khuluquh saya jamin untuk orang-orang ya di, untuk jamin untuk dibangunkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi untuk orang-orang yang bagus akhlaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa merubah apa yang masih kurang pada kita, diri diri kita. Apa yang masih keliru pada diri, diri kita dari si akhlak, manhaj dan yang lainnya dan semoga Allah memaafkan kita semuanya, mengampuni kita semuanya dari apa-apa yang telah kita lakukan, dari kekeliruan yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu